Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembicaraan kita tentang kitab Al-Usul Al-Thalatha Kita sedang berada dalam pembahasan Al-Martabatu Thani atau Al-Aslu Thani yaitu pokok yang kedua tentang marifatu dinil Islam bil adillah dan kita sedang bicara tentang al martabatu ula martabat yang pertama dari Islam yaitu arkanul Islam dan kita sedang bicara tentang ini salat kita setelah berbicara tentang ini syahadatain dan kita telah bicara tentang itu catatan penting yang berkaitan dengan arkanul Islam dan sekarang kita masuk pada pembicaraan tentang as-salah. Rukun yang kedua dari rukun Islam yaitu as-salah. As-salah adalah kewajiban terbesar setelah perintah Allah menegakkan tauhid. Sehingga salat merupakan amalan yang akan pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Para pemirsa yang rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menegakkan salat dan menjaga salat. Aqimus salah, tegakkan salat. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa kunu lillahi qanitin. Aqimus salah, tegakkan salat. Menegakkan salat bukan sekedar semata-mata melaksanakan salat. Menegakkan salat paling tidak bagaimana Al-Qur'anul Karim menyebutkan tiga ungkapan orang-orang yang mereka beruntung dengan salatnya. Karena ketahuilah sesungguhnya orang salat ada orang yang mereka beruntung dengan salatnya dan ada orang yang mereka rugi dengan salatnya. Siapa itu orang mereka beruntung dengan salatnya? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman Siapa itu orang mukmin yang beruntung? Satu di antaranya kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salat mereka. Bagaimana salat yang khusyuk? Khusyuk para ulama katakan khusyuk adalah amalan hati. Amalul qalbi amalan hati. Bukan amalan jawarih. Akan tapi ketika fi yang khusyuk maka pasti akan berdampak pada anggota badan yang khusyuk. Walaupun tidak sebaliknya, anggota badan yang khusyuk berarti menunjukkan hatinya khusyuk tidak demikian. Sebagaimana secara umum, orang yang bertakwa pasti salat. Orang yang salat belum tentu dia bertakwa. Karena orang salat banyak motifnya, banyak yang mendorong dia pergi untuk salat. Tapi orang yang bertakwa pasti salat. Orang yang khusyuk dia pasti jasadnya akan tenang, tapi orang tenang jasadnya belum tentu khusyuk. Khusyuk sendiri para ulama mengatakan dengan istilah dengan ungkapan yaitu as-sakinah wa tadallul. Rasa tenang, ketenangan dan tadallul ini menghinakan diri. Dia berpenampilan tenang dan dia pun menghinakan diri, merendahkan diri, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang khusyuk ini khusyuk hatinya akan berdampak pada khusyuk jasadnya. Akan lebih khusyuk jasadnya belum tentu khusyuk jiwanya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kepada kita tentang iyyaka wa khusyu'an nifaq. Hati-hatilah Anda, jauhilah oleh Anda khusyuknya model munafik khusyuknya model ini nifak. Ini khusyuk jasadnya tetapi hatinya tidak khusyuk. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita dengar ada training-training salat khusyuk, maka sungguh ketahuilah khusyuk tentu susah untuk ditrainingkan. Secara teori bisa, akan tapi khusyuk kita harus kembali ini berkaitan dengan keadaan hati manusia. Para ulama menjelaskan untuk mendapatkan khusyuknya salat, tentu bagaimana menciptakan hati yang mengantarkan bisa khusyuk. Karena khusyuk kembalinya kepada hati manusia. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi orang yang melakukan salat itu sendiri. Khusyuk sebagaimana para ulama menjelaskan ada beberapa, beberapa faktor yang mendorong seorang untuk bisa dia khusyuk. Yang pertama dan ini merupakan akar khusyuknya seorang yaitu makrifatullah. Sejauh mana pengenalan hati manusia tentang Allah Swt. Karena hati yang tidak mengenal Allah tidak akan mungkin mengagungkan Allah Swt. Hati yang tidak mengenal Allah bagaimana dia akan tergambar dengan semua kesempurnaan sifat Allah taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala beliau mengatakan akmalu nasi ubudiyatan manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala al-muta'abbid bi jami'il asma'i was sifat allati yutali'u 'alaiha adalah orang yang mereka paling mengenal Allah dengan nama dan sifatnya lalu dia mewujudkan setiap kandungan makna nama dan sifat Allah dalam ubudiyah yang dia lakukan. Orang yang paling mengenal Allah itu orang paling memungkinkan dia khusyuk dalam sholatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mengenal Allah dan Rasulullah Sallam orang yang paling khusyuk dalam sholatnya. Ini yang pertama. Faktor yang kedua berkaitan dengan upaya untuk mengkhusyukkan sholat kita yaitu hendaknya seorang dia membersihkan hatinya dari maksiat. Karena maksiat merupakan kotoran hati yang akan mengeruhkan hati. Dan hati yang keruh, dia susah untuk dia diajak khusyuk. Berkata Imam Ibn Mubarak, rahimallahu ta'ala beliau mengatakan, Ra'aitu dhunuba tumitul qulub, wa yurithu dhulla itmanuha, wa tarqu dhunub eh, hayatul qulub, wa khairu li nafsika isyanuha. Aku lihat meninggalkan dosa adalah kehidupan hati. Aku lihat ini aku lihat dosa itu akan mematikan hati. Dan hanya akan mewariskan kinaan orang yang kecanduan dosa. Sedangkan meninggalkan dosa adalah kehidupan hati dan yang terbaik untuk Anda adalah menentang berbuat maksiat. Dosa apabila dia lakukan akan menjadi titik hitam dalam hati Anda. Seandainya tidak ada segera bersikat, akan bertambah titik hitamnya itu yang dikatakan Nabi ketika membacakan ayat kala balrani ala qulubihim makanu yaksibun. Itulah ron yang ada di titik-titik yang ada di hati manusia, hasil perbuatan yang mereka lakukan. Hati yang penuh dengan maksiat, hati yang kotor, hati yang hitam, hati yang pekat, hati yang keruh, bagaimana dia akan khusyuk dalam salatnya? Maka untuk untuk menuju pada khusyuknya salat, maka tinggalkan maksiat. Yang ketiga, hendaknya seorang dia banyak mengingat kematian. Sehingga Rasulullah SAW ketika memberikan resep bagaimana salat yang terbaik, salli salat wadi. Salatlah Anda seperti salatnya orang akan berpisah itu akan mati. Karena orang yang mereka mengingat kematian berarti dia yaitu mempersiapkan amal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala karena saat manusia menghadap Allah, tidak ada yang bermanfaat kecuali amal yang dia bawa. Seandainya dia merasa sholatnya itu dia akan mati. Dia ini sholat yang terakhir. Maka dia akan persembahkan itu sholat yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Maka banyak-banyak mengingat kematian. Sehingga mengingat semua kejadian yang ada setelah kehidupan, kehidupan setelah mati. Mengingat semua kejadian yang akan terjadi setelah kematian itu akan menjadi faktor yang mendorong seorang untuk dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang dia berusaha untuk memahami apa yang dia baca. Bagaimana kita akan khusyuk sedangkan kita tidak bisa tidak mengerti apa yang kita baca? Maka memahami apa yang kita baca adalah faktor yang akan mendorong seorang atau faktor yang akan menumbuhkan kekhusyukan seseorang karena dia akan memahami setiap ucapan yang diucapkan dari takbiratul ihram sampai dia salam, ayat-ayat yang dia baca, doa yang dia baca, dia fahami semuanya. Ini akan menjadi faktor besar mengantarkan seorang dia khusyuk. Yang pertama, menegakkan salat, bagaimana dia menjadikan salatnya salat yang khusyuk. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala dalam soal Al-Qur'anul Karim Allah katakan yaitu alladzina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang mereka salatnya terus menerus. Dia terus menerus langsungkan salatnya. Dia tidak putus salatnya. Dia tidak ini tinggalkan salatnya. Dia langsungkan dengan terus menerus. Dan yang ketiga yaitu alladzina hum ala salawatim yuhafidun. Orang-orang yang mereka senantiasa menjaga salatnya. Dia jaga, dia jaga segalanya. Waktunya, rukun wajibnya, rukun wajib sunnahnya sehingga semua mereka jaga betul-betul dia jaga barang siapa yang dia menjaga khusyuknya barang siapa yang dia menjaga keberlangsungannya barang siapa yang dia itu betul-betul menjaga salat dengan keseluruhannya maka insyaallah dia termasuk orang menegakkan salat dan salat akan benar-benar berfungsi dengan kalimat yang Allah katakan inna salata tanha anil fahsyai wal munkar salat akan betul-betul menjadikan pelakunya tercegah dari perbuatan fasya dan mungkar. Kemudian di antara catatan penting pula berkaitan dengan salat, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin hendaknya menjadikan salat adalah kesejukan hatinya sebagaimana Nabi SAW mengatakan wajuilat qurratu aini fis salah dijadikan kelezatan dalam hatiku dalam amalan salat bahkan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana meminta kepada Bilal untuk menjadikan salat sebagai tempat istirahat. Ya Bilal, arih Nabi salah. Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan salat. Sehingga bagi para sahabat, bagi Nabi dan para sahabat, salat adalah kesejukan hati. Salat tempat mereka istirahat dari segala kepenatan yang ada. Dan jangan lupa pula kesempurnaan salat Anda ditunaikan dengan salat jamaah. Yang Nabi kita mengatakan, salatul jamaah afdal min salatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Salat yang dilakukan dengan jamaah lebih utama 27 kali lipat 27 derajat dibandingkan dengan salat yang dilakukan dengan sendirian. Dan salat jamaah min sunanil huda termasuk di antara sunah-sunah petunjuk kata Ibnu Mas'ud kalau Anda tinggalkan laudhalaltum maka niscaya kalian akan bisa sesat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang yang senantiasa menegakkan salat, menjaga salat-salat kita dan kita bersyukur senantiasa berusaha untuk menjaga salat jamaah kita karena sungguhnya di antara yang Nabi katakan man shalla fi jama'atin arba'ina yawman yutriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq atau kama qala Barang siapa yang dia sholat 40 hari dalam keadaan berjamaah dan senantiasa mendapatkan takbiratul ihram, takbir yang pertama dari takbirnya imam. 40 hari dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka dia dicatat Allah dilepaskan dari dua eh, pembebasan yang pertama, bara'atun minan nar, dibebaskan dari neraka. Yang kedua, bara'atun minan nifak, dibebaskan di uh, nifak, dari perbuatan nifak. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan hanya kepada Allah kita berharap semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.